sudah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Syam ke Palestina. Beliau tinggalkan anak dan istrinya Hajar dengan Ismail di mana? Di lembah yang tandus, di wadi bayi zar'in anda baitikal muharram. Tanah yang tandus. Ibrahim tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil baru aja lahir dia tinggal berdua saja Masya di lembah yang tandus yang tidak ada banyak tumbuhan satupun karena mentaati Allah Subhanahu wa taala saya tidak lebih bagikan lembah yang tandus yang tidak memiliki ilmu sebenarnya ditanya فقد أنزلته سؤالا على أرض ghairi من zar'in. أنتم صالح bertanya. Ini kesan saya pertama. Antum salah bertanya. Antum telah letakkan pertanyaan-pertanyaan ini yang berat di atas lembah yang tandus yang tidak ada uang mustahil. Pertanyaan yang pertama, ini banyak sekali pertanyaan. Masya Pertanyaan eh, kajian MKI satu tahun yang lalu itu saya kumpulkan di rumah Ada yang belum saya jawab Ini sudah ada segini banyak. Nah, Apa hukumnya jika kita foto selfie Ya salah Makanya dengarkan Saya ditanya Ya terserah saya menjawab ya kan Orang yang suka selfie Moto dirinya sendiri kan ya Fa'akul anak katakan Gua majnun gua dia takwan di tiga mana gua majnun orang gila gak ada kerja dan para ulama mengatakan min alamati dhu'fil aqli termasuk dia katakan kenapa saya katakan majnun orang yang lemah otaknya tidak waras karena salah satu Cirinya orang yang gak waras itu ijabun nafsi, takjub pada diri sendiri. Apa? Ishak. Astagfirullahaladzim, ma, ma yurid. Orang ini ngapain? Sumpah saya pernah menegur orang yang selfie-selfian di kolam renang. Woi, si ini renang, bukan foto-foto. Tapi dia lihat, dia punya nggak jadi foto Dan saya ingin bercerita tentang selfie ini. Banyak sihir menyebar lewat sebuah foto saja banyak perceraian terjadi hanya gara-gara foto yang disebar di internet, di Facebook, di WA segala macam. Banyak banyak terjadi naudzubillah perselingkuhan hanya gara-gara foto. Sihir api ukti tolong dengarkan. Sihir ukti, anti mau sihir ukti. Tahu sihir? Disantet, mau. ada yang mau, mau ukti disantai. Dan santet itu prosesnya dengan foto saja cukup. Cari namanya siapa cukup namanya aja cari di Facebook pasti biasanya punya nama Facebook apa langsung di download fotonya kena yang suka macam foto hati-hati ini fitnah akhir zaman. Foto ini anak katakan lihat ini sudah sampai fitnah akhir zaman. Foto dan sudah wabahnya menyebar wabah sampai ke para penuntut-penuntut ilmu sampai ustaz Dua, ya juga ustaz masya Allah masya Allah langsung diupload ya salam Kalau anda dapat dosa mah juga ada kok foto-fotonya di Itu bukan keinginan saya. Siapa yang ini? Nyebarin itu bukan foto, video dari sama bermanfaat. Dan itu bukan kerja saya demi Allah. Saya nggak paham apa-apa kalau tahu udah menyebar seperti itu. Itu kerjaannya Amir dan kawan-kawan. kerjaannya Amir Yufid Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini saya ingin ya Allah mati fitnah. Na'udzubillah. Dan ciri sifat-sifatnya atau ciri dan sifat-sifatnya orang yang beriman min husnil islamin mar'i terkumalani termasuk dari kebaikan Islam seseorang Orang ini bisa dikatakan orang ini Islamnya baik kalau dia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Layan faksi. Apa manfaat? Ijarun nas. Terlalu pede dengan diri, terlalu takjub, takjub, kagum dengan diri sendiri. tahu tidak? Ternyata gue keren juga ya. Kalau begini sedikit tambah keren dia. Astagfirullah. Saya yang majnun. Apakah hukumnya seseorang yang datang ke masjid tetapi memakai pakaian tidak sopan, tidak menuntut Allah? Jadi ya, nggak aja ke masjid saja. Kalau tidak menuntut Allah, kemana saja pembahasan tetap ditulis gitu ya? dicatat sebagai catatan maksiat. Kalau orang itu sudah berbalik dan berakal, sudah dibebani syariat, tidak menutup Allah, berdosa. Dan yang ukti secara khusus sampaikan kepada anda termasuk mukaffiratul dulu termasuk menghapus dosa-dosa tatkala anda taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintah hijab perintah yang disampaikan oleh Allah langsung tidak cuma di hadis Allah langsung turun tangan mengurusin hijabnya wanita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Tolong buka, baca, renungi firman Allah penuh keimanan. Perintah Allah 59 dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, Kuli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri-istri wanita-wanita kaum muslimin hendaknya mereka menjulurkan kain dan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kewajiban ini, bukti saudariku, yang mewajibkan anda berhijab, yang mewajibkan anda salat, yang mewajibkan Anda berhijab, yang mewajibkan kita untuk menaikkan zakat, haji, puasa, berbakti kepada orang tua sama. Perintahnya sama. Sama-sama wajibnya. Yang merintahkan dan zat yang maha agung. Subhanahu wa ta'ala. Ini tolong siapa yang merintahkan Anda berhijab. Kalau di sini ada, kenapa Anda, kenapa engkau tidak berhijab? Saya tanya juga, siapa yang memerintahkan Anda berhijrah? Allah dan Rasulnya sallallahu Ya subhanallah. Kalau Allah mengizinkan kita akan bedah bumi insyaallah nanti. Sungguh masalah mumbar Allah ini perkara yang amat sangat memprihatinkan di zaman sekarang Semakin pedih, semakin perih dirasa. Nauzubillah min dzalik semakin banyak wanita-wanita jalan akhwat-akhwat liar yang jauh dari petunjuk agamanya jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani menentang syariat dengan kebodohan dia berani berbuat maksiat di siang bolong Alhamdulillah Astagfirullah Afwan Ustaz Anak kalau di malam hari seringkali menangis Karena dosa-dosa Anak di siang hari biasa Tapi kalau sudah di siang hari Anak seperti hilang kendali biasa Hati anak terus memikirkan hal-hal buruk Anak minta solusi Allah mustahil Saya juga begitu Ukti atau akhir yang bertanya ini saya juga sering mengoreksi dosa di siang hari. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang yang suka menangis karena merenungi dosa, merenungi akan dosa Anda, saya kabarkan dengan kabar gembira yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ainani la tamassahuma an-nar. Ainani la tamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh nabi Muhammad dua mata tidak ada yang ketiga dua mata yang tidak pernah akan disentuh oleh api neraka ainun bakat min khasyatillah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah karena takut kepada Allah dan mata batat fi sabilillah mata yang kedua mata yang senantiasa terjaga melek menjaga berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjaga di perbatasan kaum muslimin dengan kafir umpamanya ini juga perbatasan kaum muslimin dengan musuh atau berjaga menjaga keamanan kaum muslimin ronda menjaga keamanan kaum muslimin secara umum ini sebenarnya pahala yang besar kalau mereka paham sering kali di karena saya itu temunya Pak Nolapan saya ceritanya Pak terus terus kali prajurit-prajurit ini banyak ngeluh kepada saya ngepang lagi Pak Ustaz, ngepang lagi gitu tahu ngepam? jaga keamanan dan apa? Pak Jokowi datang sabar Pak, ikhlas insya Allah Allah terima kasih Pak Ustaz kajian saya juga sering libur di batalion itu karena ada ngepam kemarin itu ngepam ini saya kemarin kan hadir di Sukoharjo kemana ngepam lagi ya Ustaz ikhlaskan Allah untuk menjaga keamanan ini kelihatannya sepele tapi sebenarnya kalau ikhlas karena ma'arifah Allah insyaallah mata yang tidak akan sentuh oleh neraka di antaranya adalah mata yang senantiasa menangis karena Allah jujur-jujuran ya akhi pernahkah kita menangis karena Allah Allah jawabannya di hati saja di hati ini ada sebagian lembut di mata ini ada senantiasa meneteskan air mata karena takut kepada Allah nah dan termasuk dari ciri-ciri ulama salaf terdahulu para sahabat dan tabi'in tidak ada untuk menemui seorang sahabat tidak ada untuk menemui seorang tabi'in yang hatinya keras semua orang yang senantiasa takut dan sering meneteskan sekali mata nah siapa saja sebutkan ulama salaf ya subhanallah mereka orang-orang yang berbeda hatinya kuat ketika disebut Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Bahkan banyak ulama salaf ketika mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hatinya dan menangis karena rindu mereka keuntungan kekasih yang selama ini dia tunggu-tunggu kekasih yang selama ini dia cari sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, bukti ini kabar gembira sebelumnya. Adapun kelalaian sekali lagi tidak ada orang yang tidak lepas dari dosa. Tatkala anti merasa dengan kelalaian atau sampai kejuk pada perbuatan dosa, cepat-cepat kembali, cepat-cepat kembali kepada Allah dan bentengi diri Biar kalian senantiasa hati ini istiqamah Bentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah Laksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya Sempurnakan Perbanyak amal saleh Jaga kewajiban Sempurnakan dan perbanyak amal saleh Banyak berzikir kepada Allah Kapan saja, di mana saja Ketika keluar, ketika masuk rumah Di kendaraan, naik kendaraan, semua banyak zikir. Ini tolong perhatikan mufti, tidak bicara sendiri. Lampu merah berhenti zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan cari lampu merah lagi. Tidak astagfirullah. Kesempatan itu untuk berzikir astagfirullah, astagfirullah. Kan sambil gitu gitu lagi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sesuai dengan jumlah yang Allah, Allah Allah. sehingga hati kita hidup. Hati kita hidup. Tidak mudah lengah. Sehingga Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-Dhikru lil-Qawmi Kalma'in lil-Sanak Fama balu sanak ila faraqalna Posisi zikir untuk hati Posisi zikir untuk hati-hati kita bagaikan air yang dibutuhkan oleh siapa? Ikan. Bagaimana kondisi ikan apabila dilepas dan dikeluarkan dari air? Ambil akuar ikan yang dikeluarkan akuarium. Kalau tiga. Atau ikan lele aja lah. Serok dari kolam sebelum digoreng biarin aja. Gak usah digoreng biarin sampai kuatnya sampai kapan dia hidup. Mati. Hati ini semua yang hidup terus saya dengan zikir Terus diisi dengan zikir, tidak bosan untuk berzikir. Sebagaimana nasihat yang Rasulullah SAW kepada seorang sahabat. Ya Rasulullah, inna syariat Allah ikat kathurat. Fadullani ala amalin atasyabbatu bih. Ya Rasulullah, amalan ibadah ini amat sangat banyak. Tolong wasiatkan kepadaku Tunjukkan kepada suatu amalan yang aku bisa konsekuen, bisa komitmen istiqomah melakukannya. Apa? Wasiatnya Rasulullah SAW, La yazal lisanu Tidak nyeri dan tidak lidahku senantiasa basah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Hmm. Eh, Terus ini pertanyaan berapa? Begitu Dan juga duduk dengan orang yang baik. karena asal eh. Teman-teman yang baik juga itu orang yang besar Dan sering hadir di majlis dikir seperti ini. Ini juga orang hati Islam adalah seorang yang menyukai lawan jenis tetapi belum dalam ikatan yang sah. Ini sering ada pertanyaan. Mesti saya ngisi di sini mesti ada pertanyaan seperti ini. <laughs> ya, maklum lah Ustaz. Akhi, mana yang akhi panitia? Mana yang lebih penting doorpress atau pertanyaan kayak gini? Kalau saya disibukkan dengan doorpress juga masih, ya? Doorpressnya dulu. Nah, ini sampai jam berapa nanti? Jam? sepuluh lima sepuluh empat puluh lima Sepuluh empat puluh lima. sepuluh Kurang belas berkaitan dengan materi atau di luar materi terserah saya pertanyaan yang pertama apa warna bulu anak burung gagak pencinta burung silahkan menjawab dengarkan jangan ini jangan main-main. Saya serius. Burung gagak kalau melahirkan farah untuk melahirkan anak anak apa sih untuk kan ya untuk gagak gitu aja itu warnanya apa warna bulunya? siapa yang tahu Islam. Untuk ya. Iya, itu bulu. Ya iya, nggak punya bulu berarti kan gundul itu tidak mungkin. Dia punya bulu. Setiap bulu mana saja yang lain mesti punya bulu. Warnanya Ahsan warnanya putih. Warnanya putih. Sini ya. sekarang pada antum yang antum suka burung tapi ternyata tidak paham mengatur burung Itu ketika lahir dia warnanya putih bersih. Induknya warnanya apa? Hitam. Akhirnya kaget induknya. Ini betul, bisa antum cek. Akhirnya ditinggalkan oleh bapak dan ibunya berbulan-bulan. Anak yang baru lahir tidak bisa makan, Bahkan terbang aja tidak bisa, mencari makan sendiri tidak mampu. Siapa yang memberikan rezeki? Sampai berubah bulunya menjadi hitam, akhirnya hidupnya baru mengakui. Berbulan-bulan prosesnya. Siapa yang bisa memberikan rezeki? Siapa yang bisa mendatangkan rezeki untuk naat Siapa yang berikan mau Allah Subhanahu Makanya diriwayatkan dalam sebuah riwayat Nabi Dawud alaihissalam beliau berdoa Ya man Ya Allah yang memberikan rezeki kepada anak gagak di sangkarnya. Bila aku rezeki. Bila aku rezeki. Ya akhi, burung gagak gak mampu apa Tapi mendapatkan rezeki dari Allah. Maka tidak tidak Allah rizquha. Tidak ada binatang melata pun, binatang satu pun kecuali rezekinya yang jatuh adalah Allah. Aku bisa bergerak dengan baik, bisa melihat dengan sempurna, bisa mengayunkan kaki dengan baik. Carilah rezeki dan mintalah rezeki kepada Allah Mana-mana kan gara-gara pertanyaan ini. Tapi Sebutkan surat dan ayatnya yang menerangkan tentang wajibnya dikir pagi dan Satu, dua, tiga Kan udah nggak ada Sudah Kamu anu pengennya yang langsung Gitu Surat apa? Tegar, tegar, tegar Kabur tegar Kabur Waktu yang Allah yang terkubur Kabur Kabur Kabur itu bahasa juga bukan kaburo kaburo ya bisa kaburo kamu akhwan coba akhwan termasuk termasuk sebab-sebab dihapuskannya dosa berwudu ya kan disunahkannya habis berwudu ngapain Wah, untuk semuanya ini aneh semuanya gagal. Tuh, kalau siapa yang jawab tadi banyak sekali. Hah? Termasuk tidak tahu ini gimana tadi yang jawab ini Ukti. Hah? Siapa yang jawab oh, banyak sekali tadi? Termasuk menimbulkan surat di sholat dan wudhu seperti tata cara wudhunya Rasulullah SAW. Kita sholat, sholat itu mukafirah. Siapa yang tahu wajibnya sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW? ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Bukti di situ aja jawab nggak apa-apa. Wajibnya, ya,

Bagaimana pandangan Islam tentang seorang yang menyukai lawan jenis di belum dalam ikatan yang sah? Islam ini adalah agama yang paling indah Agama yang sangat Sangat-sangat kita bisa kita rasakan rahmatnya, keindahannya apa-apa yang dilarang, apa-apa yang berbahaya bagi kaum muslimin dan umat manusia itu dilarang dalam agama. Kita tahu atau tidak kita tahu. Bahayanya datangnya cepat atau lambat itu pasti berbahaya, makanya diharamkan. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa la taqrabuz zina." إنه كان فاحشة وساء سبيلا Jangan kau dekati zina. Perhatikan adik-adik. Jangan kau dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk. Fa'inahu fahishatan. Dia dosa besar dan seburuk-buruk perbuatan. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran tidak ada bunyi ayat wala tersebut. Jangan berzina. Tapi adanya jangan kau dekati zina. Jadi arah jalan-jalan yang menuju, yang mendekati zina itu sudah dekat, sudah disetop jauh-jauh hari. Jangan sampai ke sini. Itu namanya sabdu dariyah dan usul fikih dengan sabdu dariyah menyetop sebelum terjadi apa? Perzinaan atau dosa. Kita cegah jauh-jauh hari sebelum terjadi malah bahaya tersebut. Itu namanya sabdu dariyah. Dalam Islam ada. Itu indahnya Islam. Dan termasuk jalan-jalan menuju zina. As-sodaqah. Bukan sodaqah ya? As-sodaqah. Itu bahasa Arab. Pacar. Banyak sekali dalam hadis Isrif basarah Rasulullah SAW melarang sahabat Ali bin Abi Thalib, Jarir bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib ketika melihat seorang wanita dinasihati Rasulullah, Isri eh, basara, palingkan mulut kamu wahai Ali." paling mulut kamu wahai Jarir. Jangan lihat wanita karena ini jalan menuju ke, ke zina. Lihat saja tidak boleh. Lihat saja tidak boleh. Dan itu juga berat bagi antum. Tapi apa boleh buat ini adalah ajaran agama. Gak boleh, lihat aja gak boleh. Sampai jari kalau antum tahu jari bin Abdillah, kalau antum tahu ya ikhwan, seorang sosok pemuda sahabat yang sejati. Laki-laki sejati. Ketampanannya gak tertandingi dengan sahabat yang lain. jari bin Abdillah. Terkenal sahabat dari kalangan muhajirin yang paling tampan. Datang kepada Rasulullah SAW bertanya, Ya Rasulullah, kita dalam penjara. Saya sering itu orang penjara, tiba-tiba ada perempuan di depan saya. Ini bagaimana? Aku melihat sekilas. Terus apa yang harus saya perbuat? Jadi bin Abdillah dengan hati-hatinya, dengan ketampanan yang dia miliki, subhanallah, tetap dia tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Melapor Rasulullah SAW. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? dinasihati, eh sering buka seorang. Kalau itu tiba-tiba, kan kita yang biasanya jalan di sini, uh, ya kan, jalan pertigaan, saya mau kita belok dia mau ke sini, ketemu. Sekilas cukup tidak apa, tapi langsung apa dipalingkan. Eh sering buka pasar, Ini pesannya Rasulullah SAW. Jadi nanti orang yang paling tampan ya akhi sekalangan muhajirin. Ada pun laki-laki yang paling tampan di kalangan asal Dihyah al-Kalbi ada dua orang ini yang paling sampan di zaman sahabat radhiyallahu taala Orang-orang itu dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Saya kok dari tadi foto terus kenapa ini? Eh? Saya bukan artis ya. Cukup, cukup, sudah, sudah, sudah. Jangan satu sampai dipajang nanti terbuat di madingnya SMA satu Saya tuntut sampai hari kiamat Beda dengan laki-laki sekarang ini Dia tampan dikit aja ya Padahal dulu juga masih pesek Tapi tampan dikit aja Playboy sih ya pacar dipajang Na'udzubillah ya Na'udzubillah Bagi yang anda pengen mau pacaran dengan wanita Mau kamu punya adik dipacarin sama yang lain Bagi yang mau usir nyentuh-nyentuh wanita yang bukan mahramnya Jangan nangis, jangan marah kalau adik atau ibu kamu juga dicentilin sama orang lain. ada jazaa yang jinsil Perbuatan itu balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kamu suka melilih-melilih, jangan kamu sendiri tidak juga modal al jazaa min jinsil amal kamu melakukan seperti itu juga akan dibalas seperti itu perbuatan zina ya akhi naudzubillah min zina ini dosa besar dan naudzubillah min dzalik dosanya ditanggung bareng-bareng sekeluarga kok tidak tobat pelakunya cepat atau lambat makanya ada seorang pujangga Arab mengatakan Az-zina dainun in aqradtahu fawafa'uhu min ahli baitika fafami man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ladiman ya hada fafami Zina itu seperti orang orang sudah berzina berarti dia punya hutang. Dan balasnya hutang dalam bukan balas nyaurnya apa? Bayar hutangnya itu dengan anggota keluarga. Barang siapa yang jatuh permanatan zina, dia harus membayarnya dengan anggota keluarganya. Man barang siapa berzina, pasti akan dizinai juga keluarganya. Dan ini pasti ahli. Wallah, ini pasti ahli. Demi Allah, ini pasti ya. Kalau udah bertobat Pokoknya Makanya hati-hati. Ada sebuah riwayat. Apa dalilnya Ustaz? Ada sebuah riwayat mengatakan Rasulullah SAW mendatangkan seorang laki-laki, anak muda, belia, datang dan sahabat sedang berkumpul. Ya Rasulullah, idamni bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat yang ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman, Ali bin Abi kibar sahabat, pembesar besar sahabat ada di situ semuanya. Teriak, mah, mah, mah, apa apaan ini? Teriak-teriak sahabat Rasulullah SAW dengan lembutnya mendiamkan sahabat dia takut mendekat sini wahai Nabi Subhanallah dengan kasih sayang dengan ya Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam tidak tidak pernah apa mau zina sini kelampar tidak gitu. mendekat sini akhirnya Rasulullah SAW sambil memegang dia Allahu yang pertama, bertanya, apakah kamu ridho kalau ibumu juga di sini? Dia menjawab, la, dengan teriak, la, wallah, tidak, demi Allah, saya tidak ridho. Ada di liidik. Tanya lagi sama Rasulullah SAW, apakah kamu ridho kalau kakak perempuanmu, oh adik perempuanmu juga dizinai orang? Ya Allah, tidak ya Rasulullah demi Allah tidak. Allah li khalati. Apakah engkau ridho kalau bibi perempuanmu adik ibumu atau kakak ibumu di sini orang lain? Apa dan Teriak dia tidak. Akhirnya dia benci sekali. Sampai dia amat sangat benci kepada zina. Kemudian Rasulullah SAW memegang dadanya dan berdoa kepada Allah. Allahumma tahir Allahumma tahwir nafsa hada gulam wahful farjah. Ya Allah, bersihkanlah jiwa anak ini dan jagalah kemaluannya. Masya Allah. Ini darinya Kalau Anda berani berani berbuat pacaran, jangan salah, jangan marah. Kalau orang-orang yang jadi marah-marah Anda juga dipasang orang lain. Nah, survei membuktikan. Dan saya sering mengatakan seperti ini dan saya sering survei kecil-kecilan. Saya di sana, saya survei di dekat rumah saya. Itu rata. Kalau ibunya itu pelacur dan tak bertobat, pasti nular kemana? Itu survei saya lah ya. Nular ada seorang bapak-bapak Nanti kalau saya kata itu tetangga saya Nanti antum cari nantinya Memang rumahnya dekat dengan saya Tapi di Nawi sana Bapak-bapak itu kerjaannya juga seperti itu Gonta ganti pasangan berbuat zina Sampai akhirnya dia punya anak besar perempuan Dizinai pamannya sendiri Satu bulan yang lalu Survei saya luar biasa ya uh, Ada penggerbekan besar-besaran di kampung kami Di Ngawi sana Ada pasangan muda mudi kelas 2 SMA Itu berzina sudah lima kali Di rumahnya si wanita Nunggu bapak ibunya tidur Ternyata survei membuktikan kelakuan ibu tidak jauh beda tidak jauh beda barang siapa berzina pasti akan dizinai ahli hati-hati antum lirik saja ini dah zina zina apa namanya takutlah orang makanya ikhwah kalau istrinya ketahuan dilihat Iya, iya. E, sudah habis katanya. Ya sudah cukup insya Allah. Ini semoga yang bertanya ini semakin benci terhadap pacar. Nah, tapi tidak usah takut antum tidak laku. Tidak usah takut antum tidak laku. Pemuda sejati yang punya dedikasi patriot sejati, prajurit yang dibanggakan, itu aku nggak usah mencari. Nanti akan di mana? Akan dicari. Antum, oh di biar adil juga. Yang tersembunyi itu yang akan dicari. Yang tersembunyi itu yang akan dicari. Lihat pakaian yang murah, pasti di depan pintu comot sama comot sini gak jadi letakkan lagi sampai kusam, sampai Kotor nggak dipakai karena dipegangi oleh orang yang pengen nyumbang itu Murah, tidak Dibagikan pun juga ikhlas. Tapi kalau barangnya yang kawi satu, ya kan? Taruhnya di atas, dibungkus. Kalau buka harus pak Ya salah. Luar biasa. Casing itu lah casing. Ada kawi kan ya? Masya Allah. Kelihatannya mulus, Allah ternyata kau bajakan. Jual murah. Tapi yang kau satu. Yang masih terbungkus dengan secondnya. Masya Allah. Tapi yang besarnya Pak ini uh, mahal Tapi saya jamin kualitasnya. Dari luar negeri ini Segala macam. Gitu loh omongan-omongan mereka. Tas juga KW ada KW-KW yang yang jelas letakkan diri Anda. Anda bagian mulia, jaga diri Anda. Insya Allah Allah akan menjaga diri Anda. Dan yang terjaga itulah yang akan senantiasa dicari. Yang tersembunyi, luk-luk, tahu luk mutiara yang di dalam Allah Kerang di dasar laut dijamin ya subhanallah dengan harga yang amat sangat mahal satu bisa miliar yang paling bagus mutiara ya subhanallah dan anak katakan saya malu, tidak mau saya katakan dan insya Allah saya tidak berlebihan mengatakan ini anti adwal uktah anda wahai putri-putri kaum muslimin anda adalah mutiara-mutiara yang terjadi insya Allah. Dan jangan sekali-kali kau berikan kehormatan yang, yang terjaga, yang terhormat ini sebelum Jaga kehormatan Anda, jaga kesucian Anda dengan mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda, para patriot-patriot yang saya tandakan, para pemuda-pemuda Islam yang sejati yang saya cintai dan saya banggakan. Ya akhi, ingat firman Allah, at-thayyibat lit-thayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. saya pengen punya, pengen dapat akhwat, multazimat, komitmen dengan sunnah, pakai begini, atau baru jadi ikhlas Komitmen dengan sunnah. Multazim, bermultazimah multazim takut kepada Allah sehingga calon-calon dia orang-orang yang takut kepada Allah Gak mungkin Allah bohong orang yang baik laki-laki yang baik dapat bermutin Jangan kau serahkan cinta yang palsu itu sebelum waktunya. Cinta kubal dan berbeda, cinta syaitan pada sembarang Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih ini saya minta maaf. Ini saya kembalikan kepada uh, uh, nasihat insya Allah lebih bermanfaat dan bagi hadiah. Dan insya Allah akan ada waktu kita sambung kembali. Dan saya pesan saya terakhir saya tunggu di bumi Sokowati. Insya Allah pengen renang bersama kita dan juga nasihat saya kepada pemuda-pemuda Islam, nggak cuma futsal misalnya, tapi juga harus olahraga, olahraga atas yang diajar oleh Rasulullah SAW harus dikuasai. Karena Asia adalah 155 orang korban, tidak ada satu pun yang selamat. Hati-hati dengan pesawat dan pesawat sama rekan-rekan sekalian siap insya Allah mengajari anda pernah tapi datang bersama di Bitur insya Allah nanti selama ini dan anak lanjutkan para pemuda-pemuda ini pandai masa olahraga olahraga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti memanah pacuan kuda dan juga berenang ini olahraga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup Sekali lagi semoga obrolan kita di pagi hari ini sampai sekarang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanallahumma walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.